وعليكم السلام ورحمة الله Insya Allah. Terima kasih banyak. Semoga semua ikhwan dan akhwat, semua keluarga mereka insya Allah sehat, afiat insya Allah. Dengan berkah doa Imam Zaman. Ajalallah Ta'ala farajahu syarif. Dan hmm. kita insya Allah akan menghadiahkan pahala majlis ini kepada Imam Ali bin Musa alaihi salatu wassalam hmm. yang beliau di Iran bergelar dengan Imamur Rauf imam yang apa sangat pemurah kepada semua siapapun yang apa menziarahi beliau walaupun dari jauh dan berkah Imam Ridha alaihi salatu wassalam di kehidupan uh, saya sangat-sangat jelas yang saya merasa berkah wujudnya Imam Saman dan doanya Imam Saman di kehidupan diri saya dan semoga insya Allah beliau uh, membantu kita pada waktu yang kita merasa takut di alam kuburan yang ada di riwayat siapapun yang menziarahi Imam Ridho beliau di tiga tempat membantu pengikutnya. Salah satu tempat itu adalah di alam kuburan, alam barzah. ketika uh, pengikutnya masuk di alam kuburan, beliau membantu pengikutnya. Tempat kedua adalah di apa akhirat dan kiamat hari kiamat yang eh, apa takut yang tempat ketiga pada waktu yang apa agen-agen eh, neraka mau apa membawanya ke dalam neraka Imam Ridha alaihi salatu wassalam menyelamatkan pengikutnya dari kesulitan itu semoga wujudnya Imam Zaman wujudnya semua ahlul bait insyaallah menyelamatkan kita dari semua kesulitan kesulitan dunia dan akhirat Allah. kita menghadiahkan pahala majlis ini kepada Imam Zama, Imam Ridha alaihi salatu wassalam bersama ibunya ibunya Imam Ridha alaihi salatu wassalam ibu uh, Najmah insyaallah dan sebelumnya kita membaca doa untuk kesehatan Imam Zama dulu kemudian masuk di insyaallah majlis malam ini bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرزهم Minggu yang lalu kita sudah membaca ayat-ayat pertama dan bagian pertama surat Al-Insyiqaq dan <clears throat> sudah sampai ayat ke-6 ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih dan uh, sudah diceritakan sebagian hal tentang ayat-ayat tersebut. Dan majlis ini insya Allah kita melanjutkannya, tapi membacanya dulu ayat-ayat pertama dari surat Al-Insyiqaq sampai ayat 15. Insya Allah kita melengkapi ayat-ayat tersebut pada majlis ini insya Allah. <clears throat> jangan terlupa niat kita kepada Imam Zaman dan ibunya Imam Affan, Imam Ridha alaihi salatu wassalam dan ibunya Imam Ridha alaihi salatu wassalam.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 Adapun orang yang diberikan kitabnya, buku buku amalannya dari sebelah kanannya. Fasawfa yuhasabu hisabai yasiru. Maka dia akan diperiksa atau akan diperhitung dengan pemeriksaan atau perhitungan yang mudah. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا dan dia akan kembali kepada kaumnya dengan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang. Dari belakang apa punggungnya. Fasaufa yad'u thubura. Maka ia akan berteriak. Celakalah aku. Atau binasalah aku. Wayasla sa'ira. Dan dia akan masuk ke dalam api. Yang menyala-nyala. Maksudnya api neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dahulu di dunia maksudnya bergembira di kalangan kaumnya. Innahu dhanna an yahur. Sesungguhnya dia yakin bahwa sekali-kali tidak akan kembali dia. Tidak akan kembali. Bala inna rabbahu kana bihi basir. Bukan demikian. Yang benar sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Itulah terjemahan saja. Tapi ada beberapa hal di terjemahan itu. Kita menulangi. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ Sebelumnya, kita sudah menjelaskan, Ya ayuhal insan, Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan apa sungguh-sungguh dengan keras menuju Tuhanmu maka pasti kamu akan menemuinya kita sudah menjelaskan dan sudah men, apa berkata tentang ayat ini beberapa hal eh, tetapi ada satu riwayat yang insya Allah hmm, Famulaki sudah selesai dan Alhamdulillah sudah selesai masalah-masalah yang sudah tertulis di bawah ayat itu. فَأَمَّا man أُوتِيَ kitabahu بِيَمِينِهِ Kita senantiasa tahu di hari akhirat Allah subhanahu wa ta'ala membahagiakan uh, semua manusia di dua golongan, dua kelompok. Kelompok kanan, kelompok kiri. Kelompok yang diberikan buku amalannya dari kanan atau tangan kanan. Yang kedua, mereka lah yang diberikan kitab amal mereka, kitab amal mereka di tangan kiri mereka. Itulah apa eh, ayat-ayat yang kita mengetahuinya di alam di ayat-ayat Al-Quran. Tetapi di surat Al-Insyiqaq Allah Subhanahu wa taala berfirman kelompok pertama kelompok yang para malaikat memberi kepada mereka buku amalan mereka di tangan kanan. Tetapi kelompok kedua dari belakang mereka. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Yang berbeza dengan eh, apa-apa yang kita mengetahuinya. Dan Dua kelompok itu apakah berbeza? Tidak. Kedua-duanya sama. Tapi di ayat ini, di surat al insyiqah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan satu keadaan yang lebih keras atau lebih sulit dibandingkan dengan apa eh, keadaan biasa yang kelompok kedua yang diberikan buku amalan mereka dari apa belok kanan dari di tangan kanan tangan kiri mereka di sini lebih keras insyaallah kita akan menjelaskan masalah itu fama man utiya kitabahu biyaminih siapapun yang buku amalan mereka di tangan kanan fasawfa yuhasabu hisaban yasira Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka lah orang-orang salih, orang-orang iman, orang-orang surga. Mereka lah Allah subhanahu wa ta'ala menghitung apa penghitungan apa yang mudah perhitungan yang mudah atau pemeriksaan yang mudah kepada mereka maksudnya apa mudah maksudnya tidak apa تليتي دي عمل عمل مريكا كتا من بسا آيات آيات راهر سورة زلزال الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزلة آيات آيات راهر كتاب من بسانيا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره barang siapa yang apa berbuat baik berbuat baik dengan apa paling kecil paling kecil amalan afan Assalamualaikum warahmatullah sudah terputus eh, kita sudah membaca ayat-ayat terakhir surat azalzalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah barang siapa yang sudah apa berbuat baik walaupun sangat kecil kebaikan itu di dunia akan melihatnya di hari akhirat dan kalau amalannya amalan buruk di dunia walaupun kecil sedikit mungkin di pikirannya amalan biasa, tidak ada masalah itu. Dosanya dosa yang kecil, akan melihatnya. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره itulah amalan buruk Berarti pada hari kiamat kita melihat semua amalan kita walaupun kecil. walaupun amalan kecil. Tetapi bagi siapapun yang berbuat baik, bagi siapapun yang orang-orang surga, Allah subhanahu wa ta'ala mempermudahkan keadaan hari kiamat bagi mereka. Jadi mudah, jadi biasa, jadi tenang. Bagaimana di sebagian apa tafsir ditafsirkan kata yasir itu mudah itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak apa memeriksa dengan teliti amalan-amalan orang salih. Yang kedua, dan memaafkan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa-dosa kecil mereka. Berarti hisaban yasira, hisab yang apa? Yasir dan mudah maksudnya di sini. Maksudnya apa berbeza dengan orang-orang buruk, orang-orang neraka. Periksaan yang apa dengan teliti khusus orang-orang neraka, bukan orang-orang surga. Yang orang-orang surga dimaafkan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Itulah maksudnya hisaban yasira. Di sebagian tafsir sudah tafsirkan begini. Ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Beliau bersabda, "Salatu من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته رسول الله di suatu riwayat bersabda ada tiga orang yang Allah subhanahu wa ta'ala menghitung menghitungkan apa? Amalan-amalan mereka dengan mudah. Dan apa? Uh, memeriksa dengan hisab yang mudah kepada mereka. Yang kedua, wa adkhalahul jannah birahmatih dan memasukkan mereka dengan rahmatnya dalam surga. Pada waktu yang Rasulullah meriwayatkan hadis itu, ada sebahagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa yang mereka? Kita mau apa? Uh, memperkenalkan siapa mereka yang diberikan hisab yasir, hisab yang mudah kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Qal beliau menjawab kepada si sahabat, tu'ti man haramak wa tasila man qata'ak wa ta'fu amman zalamak. Beliau dengan tiga kalimat menjelaskan siapa mereka. Tu'ti man haramak. Siapapun yang apa e, melarang sesuatu dari engkau, tapi engkau memberi kepada mereka. Misalnya, kalau satu tetangga tidak memberi kepada kita, misalnya makanan. Misalnya kita membutuhkan sesuatu tapi mereka tidak membayar, tidak memberi kepada kita. Suatu waktu lain, kalau ada kesulitan di kehidupan mereka, kita memperhatikan kehidupan mereka. Kita memberi kepada mereka. Walaupun pada waktu itu mereka apa melarang, mereka apa tidak memberi kepada kita. Tu'ti man haramak. Sebagian orang pada waktu yang mereka merasa kaya, mereka uh, jadi seorang kaya harus memperhatikan orang-orang miskin. Tetapi sebahagia mereka tidak memberi kepada mereka. Pada waktu yang mereka membutuhkan sesuatu, apakah mereka yang apa tidak memberi kepada orang-orang miskin, bagaimana mem, apa mereka membutuhkan sesuatu dari orang-orang lain? Kalau kita pada waktu itu, pada waktu yang kesulitan ada di umat Islam, kita memperhatikan kepada mereka. Itulah penjelasan tu'ti man haramat. Sekarang banyak kesulitan, banyak penyakit yang alam nyata. Di antara kita, di antara tetangga, tetangga, tetangga kita. Mungkin di sebagian apa uh, keluarga mereka membutuhkan itu apa uh, oksigen yang kebutuhan sebahagian keluarga yang sakit, kalau kita mempunyai nah, peralatannya, kita harus memberi kepada orang-orang lain. Berarti itulah terjemahan tu'ti man haramak. Yang kedua, watasil man qata'ak. Maksudnya kalimat itu maksudnya rahmi. Maksudnya rahmi. Maksudnya persahabatan. Kalau satu teman saya sudah terputus dan memutuskan apa pergaulannya sama kita. Kita harus apa bersilaturahmi sama mereka. Watasil man qata'at. Yang ketiga, wata'fu amman zalamak. Kalau ada kezaliman dari seorang kepada kita, Apakah kita memaafkan mereka atau tidak? Kalau kita maafkan mereka, Allah subhanahu juga pada hari kiamat maafkan kita. Irham turham. Kalau engkau merahmati orang-orang lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga merahmati engkau. Irham turham. Wa ta'fu amman zalamat. Kita harus menjelaskan di sini. sebagian ketoliman apa yang ringan, yang apa sederhana. Itulah maksudnya riwayat itu. Bukan ketoliman yang besar, ketoliman yang mungkin menghancurkan sebagian keluarga. Bukan itu. Bukan. Maksudnya ketoliman-ketoliman biasa yang Misalnya hak nas yang biasa hak nas tentang sebagian harta duniawi. Mungkin maksudnya di sini masalah itu. Wa ta'fu Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman orang-orang surga, orang-orang itu yang buku amal mereka di tangan kanan wa yang ila ahlihi masrura. Mereka akan kembali kepada kaum mereka dengan keadaan gembira dengan gembira maksudnya ahli itu siapa sudah kita eh, satu dua minggu yang lalu kita sudah menjelaskan maksudnya ahli itu bukan keluarga walaupun keluarga istri anak-anak salah satu tafsir tetapi maksudnya orang-orang yang pikirannya sama kita pikirannya mereka juga pikiran salih, pikiran iman. Bukan keluarga. Karena keluarga sebahagian keluarga mungkin berbeza pikiran mereka dengan orang surga. Mungkin. Mereka akan kembali kepada siapa? Kepada orang-orang salih maksudnya di sini. Ada satu pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang surga. Mereka akan kembali kepada kaumnya. Kepada orang-orang salih dengan gembira. Untuk apa? Um, untuk memperlihatkan buku amalannya kepada mereka. Dengan ayat ini, وَيَنْقَلِبُ ila ahlihi masrura. Padahal kita mengetahui hari akhirat adalah hari yang yafirul mar'u min akhih. Akan berlari setiap orang dari sahabatnya, dari bapak ibunya, dari istrinya, dari suaminya. Kita mengetahui itulah apa sifatnya hari akhirat. Bukan dengan gembira akan kembali kepada kaumnya. Bukan bagaimana kita apa menjelaskan ayat ini? Kita menjawab, ayat itu yauma yafirrul mar'u min akhih tentang siapa? Tentang orang-orang neraka, bukan orang-orang surga. Orang-orang neraka, orang-orang kafir. Orang-orang yang penuh maksiat. Mereka ketika dijelaskan kepada umum amalan-amalan mereka, mereka lari. Mereka menyembunyikan dirinya dari kelihatan umum. Kenapa? Karena amalan-amalan mereka apa uh, buruk, tidak baik. Karena itu yauma yafirrul mar'u min akhi. Tentang siapa Bukan mereka lah orang-orang surga. Orang-orang surga mau memperlihatkan amalan mereka. Amalan dirinya. Buku dirinya kepada umum. Karena mereka gembira. Karena mereka senang. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا Ayat selanjutnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Kita sudah menjelaskan, itulah maksudnya orang-orang neraka yang apa diberikan buku amalan mereka dari eh, apa dengan tangan kiri bukan kanan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala apa eh, berfirman dari belakang bukan apa dari pihak kiri bukan Kenapa belakang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman? Maksudnya mungkin. Mungkin. Maksudnya apa? Ada beberapa tafsir. Yang tafsir pertama, mungkin maksudnya ayat tersebut karena mereka merasa malu. Merasa malu. Dan mereka menyembunyikan buku amalan dirinya di belakang. Mungkin. Atau di sebagian tafsir sudah apa dijelaskan tafsir kedua juga begini bahwa mereka orang-orang neraka sebagai apa tawanan yang tangan-tangan mereka uh, akan terikat akan tertutup di belakang dan malaikat neraka pada waktu yang memberi kepada mereka buku amalan mereka, buku amalan buruk mereka, mereka akan mengambil buku itu, kitab itu dari belakang. Karena tangan mereka di belakang sudah tertutup. Itulah tafsir kedua. Dan kedua-duanya boleh. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ketika mereka melihat buku amalan dirinya, mereka akan menyeru, akan apa uh, berteriak, celakalah aku atau uh, binasalah aku. Mungkin kedua-duanya boleh. Kata subur itu, kita sudah menjelaskan kata subur itu di bahasa Arab dipakai di bahasa Arab. Dan uh, ketika ada kesulitan di uh, saat uh, atas se, seorang di bahasa Arab orang itu pada waktu itu di peristiwa uh, menyeru wa subura. Kata wa subura. itu maksudnya uh, kecelakah atau binasalah aku. Maksudnya begini. Kata subur itu maksudnya kebinasaan. Kita sudah menjelaskan kata ini di majelis Eh, yang lalu. Wayasla sa'ira. Pada waktu itu dia akan masuk dalam api neraka jahanam. Wayasla sa'ira. Kita sudah menjelaskan kata yasla itu berbeda dengan kata salli. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu salawa itu. Tapi di sini salaya itu. Huruf aslinya. Salawa itu sad, lam, dan waw itu. Maksudnya berkah. Maksudnya rahmah. Kita meminta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk ahlul bait. Sallu alaihi. Ya Allah. Sallu alaihi. sallimu taslimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasul dan Ahlul Bait dan keluarga suci beliau. Tetapi kata salayat di sini maksudnya apa? Maksudnya apa? Pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala mau memasukkan seorang buruk dalam neraka jahanam. Berbeza maknanya dengan berkah dan rahmat إنه كان fi أهله مسرورا. Kenapa? Ada satu, satu pertanyaan. Kenapa mereka akan masuk di neraka jahanam? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan itu dengan kata ini. Innahu sesungguhnya mereka di dunia di antara kaumnya masrura gembira, senang. Maksudnya kaum, maksudnya orang-orang kafir. Bukan orang-orang apa keluarga, anggota-anggota keluarga. Bukan. Berarti sekali lagi kita harus menjelaskan kaum ahli di sini orang-orang yang pikiran mereka sama dengan orang-orang kafir, orang-orang neraka di dunia. Di dunia, orang itu sama orang-orang dunia bukan ukhrawi. Ada satu masalah. Innahu kana fi ahlihi masrura. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kenapa mereka akan masuk di neraka jahanam? Karena mereka di dunia gembira, mereka senang, mereka tertawa. Apakah tidak boleh seorang salih di dunia tertawa. Apakah haram setiap orang salih di dunia gembira, senang, atau tidak haram? Boleh halal itu. Maksudnya apa? Innahu kana fi ahlihi masrura. Pertanyaannya begini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melarang kesenangan itu? Kegembiraan itu. Kenapa? Kita menjawab maksudnya. Senang, gembira itu, gembira yang apa? Akan hilang keingatan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang tertawa di dunia. Banyak orang senang di dunia dan di keadaan itu sudah terlupa namanya Allah, zikirnya Allah subhanahu wa ta'ala dari amalan-amalan mereka. Itulah maksudnya. Di salah satu cerita Al-Quran, kita melihat ayat ini. Surat Al-Quran. Ankabut. Following the Baratka. Surat Al-Ankabut. Pada waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan cerita Qarun. Ya. Ayat 76 surat Al-Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan, Inna Qarun kana min qawmi Musa, fabagha alaihim. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح pada waktu yang kaumnya Nabi Musa mengatakan kepada Qarun, "La tafrah, jangan senang, jangan gembira." Kenapa? Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang terlalu apa bahagia, terlalu senang di dunia. Maksudnya siapa? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang yang gembira? Apakah Islam menolak siapapun yang gembira di dunia? Maksudnya gembira yang apa hilang zikir Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya di sini masalah ini. Orang-orang yang duniawi, semua amalan mereka duniawi. Seperti orang yang minum hamar. Mereka tertawa. Tapi masalah itu, tertawa itu apa jauh dari zikir Allah subhanahu Biasanya siapapun yang berpikir dan zikir orang itu dunia, orang itu hilang. Zikir Allah subhanahu wa ta'ala, zikir akhirat. Dan itulah maksudnya ayat itu. Innahu kana fi ahlihi masrur. Ada pertanyaan lagi. Kenapa mereka lengah? Kenapa mereka lalai dari zikir Allah subhanahu Kenapa mereka di dunia senang padahal tidak berpikir tentang akhirat? Kenapa? Itulah pertanyaan asli, pertanyaan penting. Karena sesung, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita jawabannya. Karena mereka innahu dhanna allayyahu. Dhanna alaiyahu. Sesungguhnya dia yakin atau apa mengira bukan yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Mas, mas, masalah itu masalah hari kiamat. Tidak ada keyakinan tentang hari kiamat di keyakinan-keyakinan mereka. Pada waktu itu mereka apa sudah terlupa kiamat. Karena tidak yakin. Inilah tafsir yang kita menafsirkan kata zanna dengan keyakinan. Mereka ya, tidak yakin. Innahu zanna. Maksudnya yakin di terjemahan itu. Tapi terjemahan yang asli mereka tidak mengge, apa, mengira. Tidak berpikir Berarti ya berarti kemungkinan tidak ada kemungkinan mungkin hari kiamat ada ada selanjut dunia hari akhirat ada kemungkinan itu tidak ada di pikiran mereka kalau kemungkinan itu ada orang itu memeriksa amalannya amalan dirinya orang itu berpikir orang itu berhati-hati di dunia kalau seorang gila mengatakan pada kita, oh ada bahaya di sana di gang, apa di jalan itu, kita hati-hati. Walaupun orang itu orang gila. Kalau seorang ada kemungkinan itu di pikirannya, orang itu hati-hati. Innahu zanna allayyahu. Mereka gila tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bukan maksudnya mereka tidak yakin, mereka yakin tidak akan kembali. Bukan maksudnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala inna rabbahu kana bihi basira." Ya, sesungguhnya Tuhannya akan melihat karena bihi basira. Akan melihat apa? Amalan-amalan mereka. Berarti semua amalan mereka di dunia akan diperiksa Allah subhanahu. Dan kata basir, kata basir siapa yang basir? Bukan maksudnya apa melihat saja. Berbeza maknanya dengan melihat. Basir itu seorang yang dengan teliti memperhatikan amalan-amalan orang lain. Itulah kata tasir. Orang yang apa memperhatikan itulah hak, itulah batil. Orang itu orang basir. Basir itu maknanya penting sekali di kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-An'am قد جاءكم بصائر من ربه فمن أبصار فلنفسه ومن عمي فعليها kata basir itu lawan katanya di ayat itu adalah amiyah orang yang buta maksudnya buta apa buta mata-mata tubuhnya bukan mata-mata hatinya buta. sudah tutup. Itulah maksudnya. Maksudnya jalan hidayat. Dan jalan sesat, jalan petunjuk, jalan sesat ada di kelihatan kita. Kita harus memilih apa? Jalan hidayat itu. Itulah maknanya basir itu. Bukan mak maksudnya melihat saja. Ke, apa Penglihatan itu ada di setiap orang, setiap manusia, walaupun orang itu kafir. Tapi siapapun yang memilih jalan hidayat, jalan petunjuk orang itu orang basir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innahu kana fi ahli apa? Ya, Bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah subhanahu wa ta'ala maha basir, maha melihat maha melihat maksudnya maha memeriksa, maha memperhatikan amalan-amalan kita. Semua amalan kita dikelihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Basir. Saya dahulu hampir 30 tahun atau 25 tahun yang lalu saya sudah mendengar satu cerita yang dari seorang ulama uh, saya sudah berpikir ulama itu adalah taba-tabai penulis tafsir Al-Mizan uh, tetapi saya sekali lagi saya apa search di internet melalui internet cerita itu dan cerita itu dari Ayatullah Qadi Tabatabai Qadi Siapa yang Ayatullah Qadhi? Ayatullah Qadhi uh, eh, ustadh untuk Allama Tabatabai. Cikgu beliau, guru beliau, guru besar untuk Allama Tabatabai. Ustaz yang penuh ma'rifat, penuh irfan. Sebagai gunung irfan. Puncak irfan. Di antara para ulama. Dan kuburan beliau pada waktu yang insya Allah antum menziarahi Imam Ali ibn Abi Thalib alaihi salatu wassalam di kota Najaf. Di perkuburan apa Wadius Salam ada kuburan beliau Ayatullah Qadhi Tabai. Kuburan beliau di sana. Dan pada waktu yang beliau hampir wafat, keluarga apa beliau duduk di samping badan beliau dan e, meminta satu nasihat dari beliau. Beliau sudah apa menasihati mereka dengan nasihat ini apa akhlis al amal fa inna basirun basir Akhlis al amal kita harus berikhlas dalam amalan kita kenapa karena Allah subhanahu wa ta'ala maha basir. Maha memperhatikan apakah ada ikhlas di amalan-amalan kita atau tidak ada. Saya sudah meningkat kata itu dan sekali lagi saya di internet uh, saya sudah mendapatkan riwayat itu ada riwayat itulah hadis qudsi hadis Qudsi itu berbeda dengan hadis-hadis biasa. Hadis-hadis biasa dari Ahlul Bait, dari Rasulullah, dari para uh, apa 14 maksum itu hadis yang sudah di apa keluar uh, lisan ahlul bait dan maks, uh, kata itu batin itu dan lahir itu dari mereka dari uh, ahlul bait tapi hadis Qudsi itu batinnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun lahirnya, walaupun kata-katanya dari Ahlul Bait. Batinnya hadis Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya hadis Qudsi itu. Hadis Qudsi itu berbeda dengan Al-Quran. Quran itu lahir dan batin. Kata-katanya dan terjemahannya dan mafhumnya semuanya dari Allah subhanahu Tapi hadis Qudsi itu batinnya saja dari Allah. Tapi lahirnya dan kata-katanya dari ahlul bait, dari manusia. Hadis Qudsi ini di apa Ayatullah Qadi meriwayatkan hadis itu dari buku Tazkiratun lil Muttaqin. Di buku ini sudah diriwayatkan Yabna Adam يا ابن آدم وهي أنا نبي آدم أكثر من الذات فإن الطريق بعيد بعيد كتا الزاد إتو مقصودنيا بكال بعد وقت يعني كتا ماو جالان كتا جاو كتا هاروس من يليكن أبا مكانان منو من وان semua kebutuhan kita di perjalanan itu harus dipersediakan kita. Sebelumnya perjalanan itu. Itulah namanya bekal. Itulah kata, apa namanya zat. Itulah apa zat itu yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى di surat Al-Baqarah. Kita harus menambah apa bekal kita dan men, menyiapkan diri kita untuk perjalanan hari akhirat. Aksir menazat. Harus tambah bekal kita. Kenapa? فإن الطريق بعيد بعيد karena jalan itu menuju Allah subhanahu wa ta'ala jauh sekali. Jauh, jauh. Dua kali. Hadis itu apa menulangi kata ba'id. Jaddid safina. Kalimat kedua. Jaddid safina. Kata safina itu bukan kapal itu. Safina itu maksudnya bahtera. Bahtera yang menyelamatkan orang-orang lain. Kita meninggal riwayat terkenal tentang siapa? Tentang أبا عبد الله الحسين إن الحسين تروس مصباح الهدى وسفينة النجاة إمام Hussein sebagai bahtera keselamatan untuk semua manusia, bukan untuk orang-orang Syiah. Bukan. Untuk semua manusia, bahtera keselamatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di hadis ini. di safina. Kita harus memperbaiki bahtera kita. Maksudnya, maksudnya apa? Persiapan kita. Maksudnya badan kita, ruh kita, jiwa kita harus siap. Kenapa? Sebagai bahtera yang menyelamatkan kita dari apa kesulitan itu fa'innal bahra amikun amik sesungguhnya lautan itu lautan maksiat lautan dunia sangat-sangat dalam amikun aqiq خفف الحمل فإن الصراط دقيق daqiq. kita harus mengurangi barang-barang kita kalau kita mau jalan. Barang-barang kita banyak. Itulah kesulitan kita. Kita harus membawa barang-barang itu dari sini ke sana. Dari sana ke sana. Berarti dua kesulitan untuk kita. Yang pertama kita harus apa uh, menyampaikan diri kita dari sini ke sana. Yang kedua, kita harus menyampaikan barang-barang kita dari sini ke sana. Itulah kesulitan kedua. Tetapi siapapun yang siap untuk perjalanan itu, mereka memeriksa dulu, memperhatikan dulu barang-barang yang tidak berguna, mungkin sia-sia, barang-barang duniawi. Harus terlupa. Harus ditinggalkan mereka. Mereka memilih apa suatu yang sesuatu yang pilihan apa kebutuhan mereka di perjalanan. Itulah berguna untuk mereka. Khafifil haml. Kita harus mengurangi, meringankan barang-barang kita. Untuk apa? فإن الصراط دقيق دقيق صراط إتو مقصود جلن جلن إتو اول دقيق إتو يعني اول كي تعرف حتي حتي حتى صراط إتو كي تعرف حتي حتي تلیتی إتو برتلیتی أخلص العمل دان له perkataan keempat dan kalimat keempat riwayat itu hadis Qudsi itu akhlis al-amal ya Allah itulah kebutuhan kita itulah apa permintaan kita dari Allah pertolongan kita dari ahlul bait dari Allah subhanahu wa ta'ala akhlis al-amal insyaallah kita harus memasukkan ikhlas tulus hati dalam amal-amal kita akhlis al-amal kenapa fa inna naqida basirun Kata naqid maksudnya siapa? Maksudnya siapapun yang menganalisa, menganalisis apa uh, satu film. Orang itu naqid. Itu kata bahasa Arab. Naqid orang yang memeriksa, memperhatikan satu film dan menulis apa kebaikan dan keburukan, kekurangan film itu. Allah subhanahu wa ta'ala pemeriksa. Allah subhanahu wa ta'ala penganalisis amalan-amalan kita. Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan amalan kita bagaimana. Apakah ada ikhlas atau tidak ada ikhlas. Mungkin ada ria. Ria itu sangat sulit untuk kita yang kita memperhatikan ria. Ada di sebagian riwayat yang para maksum pada waktu yang mau menjelaskan ria kepada kita, mereka mengatakan di malam, satu malam, di tengah malam yang tidak ada cahaya, di batu yang apa hitam, batu yang berwarna hitam, ada semut yang kecil berwarna hitam Perjalanan itu seperti ria. Apakah kita merasa perjalanan semut itu atau tidak? Tidak. Sama sekali. Ria itu begitulah masuk di amalan-amalan kita. Kita tidak paham, tidak mengetahui ria itu bagaimana mau masuk di amalan kita. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ria dan meminta ikhlas dari Allah Subhanahu wa taala niat yang salih niat yang baik di amalan-amalan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan semua amalan kita, semua perbuatan kita dari dia dan semua dosa insya Allah afan sudah terlambat dan insya Allah nanti dan minggu depan dengan syarat hidup إن شاء الله kita akan masuk di ayat selanjutnya فلا أقسم بالشفق sampai akhir surat الانشقاق إن شاء الله بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran diucapkan kepada Ustaz Rabbani atas jalasah pada malam ini. Baik, insya Allah sekarang sudah pun dibuka uh, sisi soal jawab bagi sesiapa yang ada soalan. Jadi siapa yang ada soalan bolehlah bertanyakan terus kepada Ustaz Rabani. Uh, ataupun kalau mahu menaik di ruangan uh, chat, insya Allah anda boleh bacakan. Jadi dipersilakan kepada semua. Ustaz Rabani, uh, saya ada satu soalan. Ya, yeah, silakan. Okey, uh, seperti tadi kita berbincang tentang uh, basirah. Jadi persoalannya, Uh, seperti kesnya uh, Hur Aryafi, uh, sahabat Imam Syed, adakah ketika itu, ketika beliau menyatakan bahawa beliau melihat syurga dan neraka dan dia harus membuat pilihan, adakah itu yang dikatakan basirah? Uh, salah satu tanda ni mungkin begitu. Di, ada seperti riwayat itu yang apa pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu yang eh, salah satu sahabat masuk di Masjid Rasulullah, Masjidun Nabawi. Dan eh, beliau seperti seorang gila, gila dan apa heran orang itu, sahabat itu. Eh, Rasulullah melihat dan pada waktu itu ada sahabat-sahabat di sekitar Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada uh, si sahabat, "Oh, bagaimana keadaanmu?" Baik. Sahabat itu menjawab kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saat ini saya merasa apa Eh, seperti zaman hari kiamat yang eh, sudah akan terpisah orang neraka dari orang surga dan semua orang surga dan semua orang neraka di saya dan sekarang saat ini saya bisa men, apa mengisyaratkan kepada siapapun yang orang surga dan orang neraka Rasulullah mencegah orang itu dari perbuatan tersebut dan pada zaman itu Rasulullah menjawab kepada si sahabat, diamlah. Jangan mengatakan apa-apa. Orang itu basir itu. Orang itu basirah itu. Orang itu yang apa eh, sudah terpisah di kelihatan orang itu hak dan batil. Orang yang eh, apa dijelaskan orang itu hak dan batil. Orang itu basir. Basir maknanya begini. Pada waktu yang hor ditanyakan sebagian teman-temannya. Itulah saat apa, zaman apa, zaman yang e, masih ada di kelompok Yazid, di pasukan Yazid. Wahai Hor, inilah keadaan apa yang kita melihat keadaan ini dari engkau. Padahal kita mengetahui engkau salah satu pahlawan yang apa sangat-sangat lebih kuat dibandingkan dengan pasukan Yazid. Semua anggota-anggota pasukan Yazid. Engkau pahlawan di antara mereka. Bagaimana keadaan ini? Hur menjawab kepada mereka, saya melihat diri saya di antara surga dan neraka. Maksudnya neraka apa? Maksudnya neraka pasukan Yazid. Yazid dan amalan-amalan mereka neraka. Abu Abdullah al dan Ahlul Bait. Itulah surga. Berarti pada zaman itu Hor membuka. Membuka apa? Mata tubuh. Bukan. Mata hati. Mata hati Khur sudah terbuka pada zaman itu, pada saat itu. Karena itu paling. Karena itu berjalan menuju Abu Abdullah Hussein. Dan memilih. Karena basirah itu harus pilihan. Selanjutnya. Orang yang apa eh, melihat hak dan batal. Tapi tidak memilih hak Apakah orang itu basir? Tidak. Basirah itu seperti apa jembatan. Jembatan di antara hak dan batil. Banyak orang di atas jembatan itu melihat pemandangan, melihat apa-apa yang ada di alam nyata. Ada satu pertanyaan tentang masalah itu. Kenapa sebagian orang Kristen mereka yakin Rasulullah luar biasa, akhlaknya luar biasa, Islam satu agama yang luar biasa. Tapi mereka tidak iman. Kenapa? Karena mereka berdiri di atas jembatan itu. Tidak lewat. Tidak berjalan menuju hak. Itulah masalah basirah itu. Basirah itu harus seorang berjalan menuju hak. Dan memilih hak. Dan mengatakan hak itu. Berarti perkataan hak harus di lisan orang tersebut. Perbuatan hak harus di perbuatan orang tersebut. Dan harus meningkarkan apa? Meningkarkan semua batil. Itulah basirah itu. Basirah bukan satu pikiran saja. Itulah amalan kita. Seorang yang memilih hak dan menolak batil. Orang itu orang basir. Orang yang apa pilihan orang tersebut sesuai akal, sesuai agama, sesuai Quran dan Islam, sesuai katanya Ahlul Bait. Itulah pilihannya, pilihan yang benar, pilihan hak itu. Itulah apa tanda-tanda orang basir tersebut. Dan menurut saya hor begitulah. Pada zaman apa tragedi Karbala. Syukran Ustaz atas eh, penjelasan itu. Ada satu soalan di sini yang insya Allah Ana bacakan. Salam Ustaz, Afwan. Saya nak tanya tentang ceramah Ustaz pada awal Muharram uh, tentang Ahli Kitab. Adakah golongan Sabian itu Ahli Kitab? Kerana di dalam Al-Quran ada tiga ayat yang menyebut tentang itu, tetapi ayat-ayat yang lain tentang Ahli Kitab tidak pula disebut tentang golongan Sabian ini. Terima kasih. Sabian itu, kata Sabian. Eh, kalau kita eh, lihat sebagian tafsir, eh, menafsirkan sabiin itu siapapun yang apa ibadah apa bintang bintang tetapi itu salah sabiin itu adalah salah satu agama uh, ilahi Bukan agama Ibrahimi, bukan. Agama Ibrahimi itu apa? uh, adalah agama-agama yang selanjutnya Nabi Ibrahim dan sumber aslinya adalah Nabi Ibrahim. Tapi, tetapi agama Sabi'in itu salah satu agama ilahi, bukan Ibrahimi. Dan di tafsir Al-Mizan, Allama Tabatabai, eh, beliau menjelaskan sabi ini itu siapapun yang eh, senantiasa mencuci dan membersihkan apa pakaian dan badan dirinya dari semua kesulitan, semua nijasa dan mereka eh, rata-rata berada dan tinggal di samping uh, sungai. Dan uh, apa itu sudah menjelaskan sekarang sebahagian mereka tinggal di uh, selatan Iran di samping sungai apa uh, sungai apa uh, itu apa di uh, Eh, selatan di provinsi Khuzestan. Ada satu sungai yang eh, besar itu dan uh, menurut e, Allama ini sebahagia mereka tinggal di sana. Mungkin ada kesalahan yang ada di sebagian tafsir. Mereka apakah uh, orang yang bersembah, yang beribadah uh, bintang? Bukan. Tidak. Tidak. Uh, apa Eh, beribadah bintang. Mereka menghargai bintang. Mereka apa bintang itu penting untuk mereka. Penting untuk mereka. Sebagai apa mungkin uh, satu alat yang uh, memberi petunjuk pada malam kepada mereka. Walaupun ada sebahagian sirik ada si eh, sebagian agama ilahi misalnya bukan aslinya misalnya di agama Yahudi kita kalau memperhatikan agama Yahudi atau agama Kristen sekarang kita melihat eh, sebahagian syirik di pandangan mereka di keyakinan mereka mereka yakin ada tiga Tuhan di agama Kristen. Padahal mereka mengkari tiga Tuhan dan mengatakan Tuhan adalah satu saja, bukan tiga. <clears throat> Afan. E, tentang apa sebahagian agama ilahi seperti agama Kristen, agama Yahudi, agama Sabi'in, kita melihat sebahagian syirik tetapi aslinya agama tersebut agama-agama ilahi dan uh, dalil kita adalah sebahagian ayat Al-Quran yang salah satunya adalah uh, ayat surat Al-Baqarah ayat 62 kita membaca ayat itu dan di ayat-ayat itu Allah Subhanahu wa taala apa menceritakan agama-agama ilahi saja Bukan selain ilahi. Bukan agama palsu. Bukan. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ke, ke 62 berfirman, Innal ladhina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maksudnya siapa? Maksudnya orang-orang Islam. Orang-orang Muslim. Walladina hadu. Maksudnya siapa? Maksudnya orang-orang Yahudi. Wan Nasara, orang-orang Kristen. Wasabi'in, kata sabi'in. Itu maksudnya orang-orang sabi'in. Walaupun kita mungkin mem, eh, membaca orang sabi'in. Itu orang yang beribadah bintang. Maksudnya salah. Karena sabi'in itu Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kata sabi'in itu di apa selanjutnya hadu nasara dan amanu. Islam, Yahudi dan Kristen. Selanjutnya Sabi'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka walaupun orang itu orang sabi'i. Itulah dalil kita untuk sabi'in itu adalah agama ilahi, bukan agama syirik, bukan agama palsu. Walaupun sekarang mungkin sangat-sangat kurang jumlah mereka. Dan mungkin ada sebahagian syirik yang masuk di pandangan mereka. Mungkin. Tetapi aslinya agama Sabi'in itu agama ilahi dan agama samawi. Itulah dalil kita insyaAllah. Seperti ayat itu ada di, di surat haji juga ada. Ya. Surat Al-Ma'id juga ada ayat seperti itu. syukuran Ustaz atas uh, penjelasan itu tadi. Uh, InsyaAllah ada satu soalan terakhir untuk malam ini. Uh, Anda bacakan. Di dalam wilayah Ahlul Bait dilihat selalu bersedih agar tidak bersedih di dalam kubur. Dalam masa yang sama, bersyukur, gembira berada di dalam wilayah Ahlul Bait. Jadi bagaimana hendak berperilaku seimbang? Uh, dari ahlul bait ada riwayat dari ahlul bait ada riwayat untuk perbuatan-perbuatan pengikutnya ahlul bait. Siapapun yang mau mengikuti ahlul bait, mereka harus gembira untuk kesenangan ahlul bait, untuk semua hal yang menyenangkan ahlul bait. Dan mereka bersedih. Untuk apa? Untuk kesedihan-kesedihan Ahlul Bait. Berarti kedua keadaan tersebut ada di perbuatan-perbuatan kita. Berbeda amalan kita dengan orang-orang Wahabi. Mereka melarang kita jangan sedih di samping kuburan. Kenapa? Karena itulah syirik tangisan kita kepada Allah saja. Padahal kita mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman yang putranya sudah wafat. Saat itu putranya Ibrahim hampir empat tahun atau enam tahun, beberapa tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di samping kuburan putranya sudah menangis. Salah satu sahabat yang kita mengetahui siapa sahabat itu mengatakan kepada Rasulullah, mau menasihati Rasulullah, ya Allah. Na'udzubillah, Satu sahabat mau menasihati Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Padahal harus engkau menangis untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kemaslahatan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada si sahabat. Wahai sahabat, aku menangis karena hati manusia menangis. Karena hati manusia sedih. Kita manusia. kita manusia dan hati manusia sedih. Kesedihan itu dan tangisan itu tidak menolak kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak mau berdiri di hadapan kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala. Kita meridai Allah Subhanahu wa taala. Kita meridai kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Sementara kita menangis untuk kemaslahatan ini. Karena hilang salah satu berkah kita, anak-anak kita adalah ber, apa uh, apa hasil umur kita, hasil kehidupan kita di dunia. Kalau hilang, kalau wafat mereka, hati manusia menangis, hati manusia apa? Itulah kemanusiaan, keadaan kemanusiaan. Apa kita mau melawan kemanusiaan itu? Tidak. Itulah manusia. Berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepada mereka. Menjawab kepada mereka. Dan sangat disayangkan orang-orang Wahabi ketika apa melihat ahlul bait dan pengikutnya ahlul bait. Mereka menangis untuk ahlul bait. Mereka menafsirkan tangisan itu dan kesedihan itu dengan apa? Dengan kita merangi, kita melawan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan kemaslahatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita tidak melawan. Kita ridho, semua kita ridho dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kemaslahatan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jawaban yang sederhana, jawaban yang asli. Dan banyak riwayat, banyak hadis. Seperti itu ada di sejarah Islam dan sejarah Rasulullah pada perang Uhud dan di apa perang Badar juga ada. Di perang Badar juga ada. Perang Uhud juga ada. Pada zaman yang sudah dilampar satu batu pada apa uh, kepala Rasulullah dan darah Rasulullah darah suci Rasulullah keluar dan Rasulullah menangis saat itu. Sebahagian sahabat mau menasihati Rasulullah dengan nasihat itu. Seperti itu. Tidak apa-apa ya Rasulullah, tidak ada masalah. Jangan sedih, jangan nangis, jangan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tangisan ini bukan dari apa penjaki bukan tangisan ini karena saya memberi petunjuk kepada orang-orang musik, tapi mereka beginilah menjawab kepada aku itulah saya menangis untuk masalah ini kenapa mereka tidak mendengar nasihat aku kepada mereka Berarti pada zaman itu, saat itu Rasulullah memperhatikan orang-orang musyrik juga orang-orang kafir juga. Walaupun ada tangisan di perbuatan Rasulullah. Walaupun ada kesedihan di perbuatan Rasulullah. Seperti itu banyak ya, di perbuatan-perbuatan Ahlul Bait. Perbuatan-perbuatan apa? Rasulullah. Yahzanuna. Itulah perkataan Ahlul Bait. Yahsiatuna. Siat kita. Siapa? Yahzanuna. Bihuznina وَيَفْرَحُونَ بِفَرَحِنَا Mereka dengan kesedihan kita. Mereka juga sedih. Dengan apa kesenangan kita, mereka juga senang. Berarti semua amalan kita dan perbuatan kita harus sesuai amalan-amalan ahlul bait. Pada zaman yang mereka sedih, kita harus sedih. Misalnya, di Karbala pada zaman apa Muharram tidak ada siapapun di keluarga Ahlul Bait yang tertawa, yang senang. Sejak awal Muharram, bulan Muharram, sampai akhir bulan Safar, dua bulan. Walaupun putra-putri mereka, mereka mengatakan kepada putra-putri, inilah bulan syahidnya Imam Husain dan keluarga-keluarga Ahlul Bait, putra-putra Ahlul Bait. Mereka sedih pada bulan ini. Kita juga sedih karena hati-hati Ahlul Bait di bulan-bulan ini sedih. Tetapi bulan misalnya Rabiul Awal, Rabiul Thani, bulan Rajab, bulan Syaban, kitalihat hati-hati ahlul bait Chennai, khususnya Rabiul Awal. Hati-hati Rasulullah Chennai. Pada zaman itu juga kita akan senang. Yahzanuna bihuznina wa yafrahuna bifarahna. Semoga insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita dengan syafaat Ahlul Bait, syafaat Rasulullah dan mereka mensyafaati kita pada hari kiamat zaman yang kita uh, masuk di kubur dan salah satu tafsirnya kalimat terakhir uh, eh, ziarat Ashura kita uh, minta apa tolong dari uh, apa syafaat Allahumma rzuqni syafa'at al-Husain yaumal wurud kata wurud itu maksudnya pada waktu yang kita masuk di alam kuburan di alam barzakh ya Allah apa bela rizki kita syafaat Abu Abdullah al-Husain itulah doa kita doa terakhir semoga insyaallah syafaat ahlul bait syafaat Rasulullah syafaat Quran dan syafaat semua سي امام سي اهل البيت ان شاء الله يسامبايكان كيتا شكل واركا ان شاء الله فبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Syukran diucapkan kepada Ustaz Sarabani atas uh, jalasa pada malam ini. InsyaAllah di sini di ruangan chat, anda lihat ada satu lagi soalan. Tetapi anda akan uh, postkan soalan ini di dalam uh, grup WhatsApp dan insyaAllah uh, Ustaz uh, Rabani akan ada sedikit masa untuk menelitinya. InsyaAllah. Uh, jadi... Uh, sebagai penghujung uh, penutup kelas untuk malam ini, uh, bolehkah Ustaz Rabani membacakan doa sebagai penutup? وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم اشف مرضانا وجرحانا بالقرآن اللهم ارحم موتانا بالقرآن اللهم سلم مسافرينا بالقرآن اللهم سلم واحفظ ديننا ودنيانا بالقرآن اللهم أصلح أمورنا بالقرآن اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعساكر الموحدين بالقرآن اللهم اخذل الكفار والمنافقين بالقرآن واجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا بالقرآن اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا بالقرآن اللهم ارزقنا شفاعة الحسين في الآخرة بالقرآن اللهم عجل اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وأشياعه وأتباعه والمستشهدين بين يديه بالقرآن اللهم امن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين صلوا على النبي وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad mu'ajjil farajahum. Syukran diucapkan kepada Ustaz Rabani atas bacaan doa sebagai penutup untuk jalasah pada malam ini. Syukran kepada semua para hadirin yang bersama hingga ke saat ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di minggu hadapan. Jadi kita tutup kelas ini dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.